dan pemirsa sekeluarga selalu guru diberi umur panjang dan ketaatan serta sehat walafiat. Uh, begini Bu ya, uh, membahas yang kemarin tentang tawaduk pada seorang guru. Uh, kalau lebaran kan habis silaturahim ke orang tua kan ke guru-guru ya Bu ya. Nah, pas pembahasan itu ada seseorang yang bingung. Dia yang mana? Tuh, ada seseorang yang bingung. Dia punya seorang guru rumahnya dekat dari rumahnya dia dekat, cuman e, kalau setiap silaturahim itu ada saja gunjingannya. Jadi e, itu biarpun nanti kalau lebaran e, gunjingan di rumah guru tersebut. Iya, di rumah gurunya. Jadi sebaiknya gimana Bu ya? Jadi bingung kalau nggak silaturahim rumahnya juga dekat. Terus pernah diomong juga kalau nggak ke situ tuh. Jadi sebaiknya tetap silaturahim atau nggak usah Terima kasih. Mohon doa Bu ya, anak kami, ya semua anak-anak yang lain juga mau menghadapi ujian, mau menghadapi tes, semoga bisa lulus ujian dengan nilai yang baik, bisa lulus dan diterima di lembaga pendidikan yang akan dituju. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Baik, kemudian masalah jika ada seorang ustadz kok di tempatnya tersebut digunakan untuk menggunjing maka Anda tidak boleh menghadiri masuk tempat ini kalau di majelis kami kok berubah menjadi majelis kunjing, kalau tiba-tiba saya duduk ngomongin Ustaz lain, orang lain, lebihnya Anda tinggalkan saya. Kalau Anda meninggalkan saya, Anda cinta kepada saya, biar saya tidak gunjing lagi. Sebab orang mengunjing itu karena ada orang lain. Ya. Maka masa mungkin kalau saya duduk dengan kucing, lalu saya ngunjing? Nggak mungkin. Gara-gara ada Anda, maka saya menggunjing. Apalagi Anda sambil gini-gini. Oh, tambah semangat penggunjingnya ini. Maka haram menghadiri majelis untuk menggunjing, siapapun dia. Biarpun katanya wali kutub, wali kutub tidak akan menggunjing. Tidak akan menggunjing, tidak akan ngomongin kejelekan orang. Siapapun dia, biarpun katanya wali kutub. Tasbihnya panjangnya 2 kilo. Imamahnya kemana-mana kalungan jedor. <laughs> Ini ada orang aneh-aneh dalam beragama. Enggak ada. Gunjingan dosa besar Gunjingan itu dosa besar dan gunjingan itu masya Allah di mana-mana bisa. Begitu mengerikannya. Di mimbar pun bisa. Tahu ndak bu? Yang tele, Oh ngerti bu. Itu sedang gunjing. tele. Nah, eh. ada gini tak sedang gunjing lah ya. Kalau saya mengisyaratkan pada seseorang, kalau saya dengan gini saya itu sudah mengisyaratkan kepada seseorang, anda tertawa, senyum berarti gun dosa gede. Kami sampaikan, saya tidak bicara tentang majelisnya orang lain. Kalau anda cinta kami, kok tiba-tiba majelis saya berubah jadi majelis gunjingan, lebih baik anda ingatkan secepatnya kalau saya tidak mau anda tinggalkan saya tidak ngomong majelisnya yang orang nanti dibilang buya melarang saya dari majelis tidak majelis saya nih kalau ternyata di sini ada gunjingan terus duduk dengan saya kok saya menggunjing tolong ingatkan saya cepat kirim surat atau sebagainya kalau ternyata saya nggak tobat tinggalkan biar anda selamat saya pun juga akhirnya selamat karena apa nggak ada jamaah lagi datang nggak ada teman menggunjing kan selamat saya saya tidak ngomong majelisnya orang supaya anda tidak pikir kemana-mana nanti nah ah, karena fitnah di antara ustadz juga berbahaya sekali menggunjing na'udzulah ngomongin kadang gunjing gunjing itu apa membicarakan kejelekan yang benar-benar dilakukan ada ustadz melakukan kesalahan misalnya kalau saya ngomongin di sini itu gunjing kalau ustadz masih belum diduga melakukan kesalahan fitnah lebih kejam dan jahat lagi kadang gunjingannya bukan gunjingan tapi menjadi fitnah lagi oh enggak tahu enggak Ustadz itu Ustadz itu begini begini begini sampai urusan kerudung bajunya dibahas mumpilnya dibahas kendaraannya dibahas ini, ini naik mimbarnya dibahas duduknya dibahas apalagi wah habis semuanya karena apa dia punya kitab gede empat jilid namanya kitabul ghibah kitab kunjingan jadi diamalkan semuanya itu <laughs> oh, enggak ada kalau di majelis ini saya gunakan untuk menggunjing dan hati-hati kalau anda duduk dengan penggunjing kalau anda masih akrab-akrab dengan dia anda akan dimakan sendiri maka itu saya heran kadang-kadang satu orang bercerita sudah terlanjur ke perucut Buya di tempat itu sering digunakan untuk menggunjing diam jangan ceritakan ke saya saya tidak bicara apa-apa ya kok masih kumpul di situ masih kumpul di situ anda akan dimakan anda duduk di situ dapat maksiat biarpun anda diem tok dia ngomong dia rajin dia gunjingnya panjang lebar anda duduk di hadapannya tok ternyata dosanya sama. Gara-gara Anda duduk di situ dosanya sama. Kan saya cuma diem. Nah, diemmu itu iya, iya. Kalau Anda pergi nggak akan gunjing lagi. Coba Anda pergi Assalamualaikum selesai mikir dia. Anda diem apalagi yang bicara adalah Ustad. Anda berani berkutik. Bahkan kadang-kadang oh, semangat tambah naudzubillah. Ini juga wasiat dari guru-guru mulia bahasanya hati-hati ternyata termasuk maksiat yang sangat halus adalah apa gunjingan khususnya di kalangan orang yang mempunyai ilmu sampai Imam Ghazali mengatakan bahwasanya apa gunjingan itu kadang ini kalau orang terlena ulama-ulama su Imam Ghazali menggolongkan makanya gunjingan di kalangan ahli ilmu sangat banyak sampai dikatakan faqihatul fuqaha Fakihah itu adalah camilan buah buahnya ahli fikih. Jadi habis bahas begitu langsung ganyang orang. Habis ilmu, katanya ilmu kenal kepada Allah, ilmu nangis, ganyang orang. Fakihatul fukoha. Makanya saya pesan saja, daripada saya repot nanti, saya pesan kepada anda semuanya, kalau sudah majelis saya jadi majelis pengunjung segera anda kirim surat. Kalau anda takut ngomong, anda kirim surat. Yang jelas, pakai tinta merah. Biar saya tahu, ya. Tinta merah, Assalamualaikum Buya, demi cinta saya kepada Buya, mohon maaf saya kemarin hadir di majelis Buya duduk di mana di masjid sana atau di mana kok Buya ngomongin orang begini begini begini. Oh, dapat hadiah itu nanti insyaallah. Ah, ini ini ini rambu. apa? Kadang sebagian orang merasa sok dia pengen jadi penengah. Duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Katailah tanpa sadar hati Anda jadi kotor. Coba. Anda duduk di sini. Hati Anda ingkar dengan gunjing. Saya baca kasbahnya saya tiap hari cerita tentang Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz ini. Tahu enggak Ustadz ini? Stafirullah, la ilaha illallah. Istighfarnya itu bukan untuk mengagungkan Allah. Istighfarnya bukan stafirullah. Enggak, astagfirullah, la ilaha illallah. Gimana Ustadz ada? Subhanallah, kok bisa ya? Wah, wah, wah, wah. Anda dengar pertama, ingkar. Dengar dua, mulai ter. Dengar ketiga, Anda sudah mulai lihat ini, tolak-tolak Ustadznya tadi. Akhirnya Anda hadir ke masjid majelis tersebut, akhirnya mulai koreksi, koreksi. Akhirnya apa? Benar kata Buya itu ustadznya nggak bener nih kayaknya sudah mulai mengiyakan akhirnya anda hadir majelis kunjungan kita yang berikutnya iya betul nih nah sudah ahli neraka semuanya jangan jadikan saya ahli neraka ya makanya saya sudah nggak senang kalau ada orang bertanya Buya gimana Buya tentang ustadz yang begini begini aduh, aduh, aduh, aduh, eh, ini ngajari saya gunjing saya tidak kenal dia tidak pernah ketemu dengan dia tidak bisa bertanya langsung dengan dia kalau saya ngomong salah pun minta maafnya susah repot Baik, ini saja ya. insya Allah hati-hati dengan majelis kunjungan. Tidak boleh datang. Haram mendatanginya. Selesai. Oh, ziarah ziarah silaturahmi. Silaturahmi biar engkau selamat. Jadi anda bisa mengintip bagaimana agar bebas daripada kunjungan. Anda lagi sepi. Assalamualaikum, salaman langsung pergi. Assalamualaikum. Boleh begitu. Tapi kalau sudah pengunjing, ngapain anda berguru dengan orang pengunjing? Makanya ini berahmal masalah sekali. Dan kadang na'udzubillah. Tidak dirasa. Halus sekali gunjingan itu halus sehingga tidak dirasa tiba-tiba kita masuk dalam lautan gunjingan tanpa dirasa bahkan seandainya bahkan kadang membaca hadis gunjingan pun orang nggak sadar kalau dianya penggunjing ya semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing